Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in.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 masih terus memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Satu di antaranya adalah kenikmatan yang berupa waktu yang luang, kesehatan, selain kenikmatan berupa iman dan Islam. Sehingga pada saat ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara rutin kita yaitu bedah buletin buletin at-tauhid yang diterbitkan di wilayah Yogyakarta dan didistribusikan di Yogyakarta dan juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Mudah-mudahan acara demi acara yang ditampilkan di dalam radio muslim ini termasuk diantaranya adalah bedah buletin ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya sehingga kita berharap akan menjadi bagian ataupun pionir kaum muslimin yang akan mempertahankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didakwahkan oleh beliau kepada umat manusia dimulai dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, satu di antara poin yang terpenting tentunya yang ingin kita ketahui adalah kita berupaya untuk mempelajari apa yang di dakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga kepada umat manusia secara umum ketika itu dan bagaimana responsi dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kemudian akan mendapatkan contoh yang konkret mendapatkan gambaran yang eh, gamblang bagaimana seharusnya kita ini di dalam beragama Islam. Beragama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui nabi akhir zaman yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya khususnya di Indonesia ini akhir-akhir ini kita melihat beberapa fenomena yang sungguh Eh, sangat menyakitkan dan juga sekaligus membuat kekecewaan pada diri orang-orang yang masih lemah seperti kita. Bagaimana tidak ketika kita lihat fenomena adanya seseorang yang dikatakan sebagai lulusan terbaik di salah satu universitas ternama di Amerika pada angkatannya. Bahkan dia pun telah mendapatkan gelar profesor, namun ternyata si orang ini mati-matian membela orang-orang yang membela orang yang jelas ya, jelas penipu, jelas orang yang tidak tahu agama. Membaca Al-Qur'an pun tidak bisa. Namun sayang sekali kemudian di antaranya adalah ini membela mati-matian dan bahkan menjadi ketua paguyubannya. Ini di satu sisi, di sisi yang lain kita melihat bahwa kita kaum muslimin kebanyakan di Indonesia ini di dalam beragama belumlah bisa beragama dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita ini di dalam beragama itu masih mengikuti tradisi dan masih menggunakan kaedah taklid buta. Pokoknya kalau ada orang banyak dikiranya itulah kebenaran. Kalau kemudian itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya, gambaran di tengah-tengah masyarakat kita orang yang agamanya baik itu manakala mereka adalah orang yang ampuh memiliki khawarikul adah memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya itu dalam masalah masalah yang berkaitan dengan uh, apa namanya kelebihan fisik. Satu di antara kelebihan yang dimiliki semisal tatkala bisa apa namanya menggandakan uang misalnya gitu ya. Ataupun bisa menggandakan emas misalnya. Nah, orang-orang yang memang dalam tanda kutip ini pendidikan agama yang kurang semacam ini, maka kemudian langsung percaya, wah inilah orang yang benar. Inilah orang yang hebat. Sehingga berduyun-duyun ribuan kaum muslimin terpukau dan kemudian rela menjadi santrinya. Dan bahkan sampai pun ketika sudah dijelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tidak mau ambil pusing. Dia tetap masih berkeyakinan, masih ngotot, dialah orang yang hebat, dialah orang yang benar. Nah, sahabat muslim, para pendengar di muslim dimanapun anda berada, rahimakumullah saya ingin mengajak kepada kita semuanya marilah kita mencoba untuk menengok ya, bagaimana cara para sahabat radhiyallahu alim ajmain kemudian para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang setelahnya itu di dalam beragama sehingga mereka tidak mudah terumbang ambing dengan uh, angin yang menderu mereka. Tidak terombang-ambing dengan tradisi yang ada tidak terombang-ambing dengan tren yang sedang marak di tengah masyarakat. Namun mereka senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di antaranya adalah walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan berhijrah pada masa Rasulullah itu dua kali ke Habasyah dan satu kali kemudian ke kota Madinah. Selain ada kemudian hijrah-hijrah yang kecil yang memang tidak berlangsung besar-besaran. Namun hijrah yang besar itu adalah uh, tatkala kaum muslimin berhijrah ke Habasyah itu ke Ethiopia, jarak yang sangat jauh dalam rangka untuk mencari keamanan di sana dan yang terakhir ini adalah berhijrah ke kota Madinah. Wajahulu dan mereka senantiasa bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka dan uh, apa yang Allah berikan kepada mereka. Fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala ya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala Nih, kalaupun kemudian manusia ini menolong agama Allah, hakikatnya bukanlah karena Allah butuh kepada kita. Akan tapi justru karena kitalah yang butuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar agama ini senantiasa lestari di muka bumi. Ya. Dan sebetulnya Allah telah menjanjikan ingin menjaga Al-Qur'an. Namun penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini tentulah ada sebabnya di sana seperti upaya yang dilakukan oleh orang-orang mukmin tadi yang mereka berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa mereka, ya, dengan uh, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka merekalah orang-orang yang beriman dengan sungguhnya. Maka kembalinya seseorang yang menolong agama Allah itu adalah kembali kepada dirinya itu mereka dikatakan sebagai orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rezeki dari Allah yaitu berupa surganya. Maka sekali lagi bahwasanya ketika kita kaum muslimin menolong tegaknya agama Allah bukan untuk kepentingan Allah. Namun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Yang kita akan disebut sebagai seorang yang beriman dan sungguhnya dan kita pun akan di berikan oleh Allah ampunan dosa-dosa kita dan kemudian Allah akan berikan rizki kepada kita berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat ke-74. Kemudian di dalam surat At-Taubah Allah Azza wa Jalla berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa wa'adda lahum jannatin tajri min al anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim dan para sahabat yang mereka di awal-awal menerima dakwah Rasulullah SAW baik dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik itu dari kalangan para tabiin, para tabiin dan orang-orang yang hidup setelahnya dengan cara yang baik maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Ini Allah menegaskan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan balasan kepada mereka berupa jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itu hakikat sebuah kesaksesan. Maka hakikat sebuah kesaksesan bagi seorang muslim adalah tatkala dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Bukanlah orang yang di dunia bisa memiliki sekian banyak pulau, memiliki sekian banyak e, bandara beserta dengan isinya, bukanlah orang yang bisa menimbun sekian e, ton berupa emas, tapi hakikat sebuah kesuksesan yang sungguhnya adalah manakala seorang mendapatkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di dalam ayat ini menyebutkan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Ini adalah para sahabat Rasulullah radhiyallahu alaihim ajmain. Ini di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Kemudian di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29 Allah pun berfirman, Muhammad Rasulullah walladina mahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan Allah wa ridwana simahum fi wujuhi min asari sujud dzalika masalum fit taurat wa masalum fil injil kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqih yu'jibu zarra'an yaghidha bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang yang menyertainya itu para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang tegas. Memiliki sifat yang tegas terhadap orang-orang kafir. Dan mereka saling cinta, saling kasih sayang sesama kaum muslimin. Dan ini bisa disaksikan tatkala mereka rukuk dan sujud bareng-bareng, yaitu menjalankan sholat berjamaah. Mereka senantiasa mencari keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dan keridoannya. Maka sifat seorang mukmin ini hendaklah mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Itu apa? Rukang sujada. Itu orang yang gemar melakukan sholat berjamaah. Tanda-tandanya, tanda-tanda kebaikan mereka sebagaimana yang pada pekan kemarin telah kita sampaikan, tanda-tanda kebaikan mereka dalam akhlak mereka, dalam akidah mereka, dalam uh, interaksi mereka itu tampak pada wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini sebagian daripada sifat-sifat para sahabat. Yaitu mereka saling kasih sayang antara mereka. Maka kita lihat semisal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang beliau ini di awal-awal Islam. jadi ya, awal-awal Islam kemudian sudah memerdekakan sekian banyak budak. Yang kemudian di antaranya menjadi sahabat Rasulullah dan bahkan sebagian di antaranya diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahasanya mereka akan masuk ke dalam surga seperti Bilal bin Rabah. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8. Lil muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurullaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Maka Allah di dalam ayat ini menjelaskan para sahabat itu adalah orang-orang yang jujur orang-orang yang apa sodik ya orang-orang yang jujur dengan perkataan dan jujur dengan keimanan yang mereka miliki bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka dan harta mereka pun kemudian mereka tinggalkan dalam rangka mencari keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dan keridhaannya dan dalam rangka untuk menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka merekalah orang-orang yang betul-betul jujur sekali lagi bahasanya mereka menolong Allah bukan karena Allah butuh kepada mereka akan tapi karena ini dalam rangka kemanfaatannya akan kembali kepada diri-diri kita sendiri ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain itu adalah mereka orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala pun yang menyanjung mereka. Nah, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat di antaranya. Ya, ini sangat banyak ya, bukan hanya satu dua sangat banyak ini hanya di antaranya teruntuk Abu Bakar dan Umar dan Utsman Ya. Ketika itu Rasulullah SAW dan mereka sedang berada di atas Gunung Uhud. Maka kemudian Gunung Uhud itu apa bergoyang. Bergetar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka eh, mengatakan kepada gunung tersebut, "Tenanglah wahai Uhud. Karena sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, seorang asidik yaitu Abu Bakar, dan dua orang syahid yaitu Osman dan uh, Umar dan Osman radhiyallahu taala anhum ajmain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala yang kita semuanya mengetahui bahasanya beliau adalah orang yang memang nomor satu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh uh, tentang keutamaan beliau. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalangan untuk mengimami kaumnya, maka siapakah yang diperintahkan untuk menggantikannya? Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Yang para ulama beristimbat dengan perintah Rasulullah kepada dirinya, bahasanya Abu Bakarlah orang yang paling utama di antara para sahabat yang lain. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahih beliau membuat satu judul. Ya, Ahlul Fadli ahakku bil imamah. Ya, Ahlul Ilmi, ya, Ahlul Ilmi wal Fadli ahakku bil imamah. Orang yang pandai dan orang yang utama. Ya, itu layak adalah orang yang paling layak untuk menjadi imam. Maka Abu Bakar adalah orang yang paling utama tentulah. Dan beliau adalah orang yang alim. Kita lihat satu di antara keutamaan beliau. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ya hendak berhijrah ke kota Madinah, beliau telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah lebih dahulu. Dan kemudian di tengah hari beliau pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Dan kemudian Abu Bakar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, tentulah ada perkara yang penting yang tidak biasanya engkau datang ke tempat kami siang-siang seperti ini." Maka kemudian beliau pun memberitahukan kepada Abu Bakar, "Ya as-suhbah, as-suhbah." Agar menemani menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrahnya dan tidak ada orang ketiga hanya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan tidak mungkin orang yang tidak terpercaya ya untuk menemani baginda Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau dari sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma'indahu fakhtara ma'indahum. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan opsi kepada orang ini. Ya Allah berikan opsi kepada orang ini antara uh, kemegahan dunia, antara gemerlapnya dunia dan antara balasan ataupun uh, ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kemudian lebih memilih ganjaran dan pahala dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa buktinya harta benda yang beliau miliki itu senantiasa digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya gunakan untuk membebaskan budak. Kemudian dirinya gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lain itu di peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, tatkala Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya agar mereka menginfakkan sebagian hartanya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengeluarkan seluruh hartanya. Maka kemudian beliau pun Abu Bakar menangis dan Rasulullah pun juga ikut menangis ya, dengan melihat menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam uh, hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Inna amanan nasu alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakar." Sungguhnya orang yang paling amanah ya orang yang paling amanah di sisiku dalam masalah harta dan uh, pertemanan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhudtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku diperkenankan untuk memilih menjadikan seorang itu menjadi khalil, niscaya Abu Bakarlah yang aku jadikan sebagai khalilnya. Dan sabda-sabda yang lain yang masih banyak yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Abu Bakar adalah memang orang yang paling utama di kalangan para sahabat dan bahkan beliau merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau berdua dari uh, sahabat Abu Asman, dia mengatakan telah memberitahukan kepada diriku Amr bin As bahasanya Rasulullah SAW mengutus dirinya itu mengutus Amr bin uh, Ibnul As ke satu peperangan. Itu Datus Salasil. Maka aku pun kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun bertanya menyempatkan bertanya kepada beliau. Ayun nasi ahabu ilaika wahai Rasulullah siapakah orang yang paling kau cintai? Maka beliau mengatakan Aisyah, itu Aisyah dan tentulah ini adalah uh, manusia yang dicintai setelah meninggalnya Khadijah. Dan ketika itu Rasulullah menjawab dikiranya dipertanyakan adalah para istrinya. Bukti bahasanya Khadijah adalah seseorang yang lebih dicintai ketimbang Ibunda Aisyah. Itu tatkala Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan Ibunda Khadijah, pembelaan beliau di awal-awal dakwah Rasulullah. Yang luar biasa maka Ibunda Aisyah kemudian sempat cemburu. Dan beliau mengatakan Khadijah lagi Khadijah lagi. Maka kemudian Rasulullah SAW ya marah tatkala melihat ekspresi ketidaksenangan ibunda ataupun kekurang senangan ataupun ya cemburunya dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika Rasulullah menyebut-nyebut tentang keutamaan ibunda Khadijah. Namun ketika beliau telah meninggal di antara para istri Rasulullah yang paling dicintai adalah ibunda Aisyah radhiyallahu radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun menjawab, ya, yang paling dia cinta adalah Aisyah. Kultu. Maka Amr ibn al-As <clears throat> bertanya lagi. Minar rijali, dari kalangan lagi siapa Rasul yang paling kau cintai? Maka beliau mengatakan Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Ibunda Aisyah? Dialah Abu Bakar al siddiq radhiyallahu taala anhu. Summaman kemudian siapa lagi? Itu kemudian Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini bukti bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memilih di antara para sahabatnya yang paling utama dan paling beliau cintai adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini mengenai manzilah kedudukan Abu Bakar di samping Rasulullah. Kemudian di antara keutamaan ilmu beliau kita melihat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka orang-orang muhajirin ini di kota Madinah ketika itu uh, menyatakan bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah dari kalangan muhajirin. Demikian juga orang-orang Ansor, mereka berpendapat bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah orang-orang Ansor di mana mereka men menerima Rasulullah menerima dakwah Rasulullah dan bahkan kemudian membantu memberikan apa yang mereka miliki untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka bersepakat ya dari kalangan kita lah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Melihat situasi yang sangat genting semacam ini yang hampir-hampir akan terjadi perpecahan di kalangan para uh, sahabat, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala beliau memilih satu dari kalangan Muhajirin dan satu dari kalangan Ansor. Dari kalangan uh, Muhajirin beliau akan membayar Umar. Saya akan membayar engkau hai Umar. Maka kemudian Umar pun mengatakan saya tidak akan pernah mau untuk menjadi eh, pemimpin sementara dan saya lebih memilih untuk dipenggali harinya ketimbang saya menjadi pemimpin sementara ada Abu Bakar. Kemudian dari kalangan uh, Ansor ada Ubaidah ibn Jarrah. Maka dia pun di, mau dibaiat oleh Abu Bakar tetap juga tidak mau dan akhirnya kedua-duanya memilih Abu Bakarlah yang kiranya paling berhak untuk menjadi khalifah. Jadi beliau bisa mendamaikan dua kelompok sahabat Ansor dan Muhajirin yang sedang bertiga untuk menentukan siapakah yang hendak dijadikan sebagai khalifah. Akhirnya malah beliau sendiri yang di angkat menjadi khalifah. Padahal beliau hendak membaiat Ubaidah, beliau hendak membaiat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala Kemudian kealiman beliau kita lihat lagi pada saat meninggalnya Rasulullah, maka para sahabat ketika itu betul-betul shock. Mereka bersedih yang luar biasa, di mana tidak mereka senantiasa hari-harinya bersama Rasulullah ada permasalahan, mereka ketemu Rasulullah dan ketemu solusinya. Mereka melihat Rasulullah akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Dan kemudian datang berita bahasanya Rasulullah pun meninggal. Dan kesedihan ini bukan hanya menimpa sahabat yang sigor. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu pun beliau sempat sok. Ya, sempat sok. Dan bahkan beliau sempat mengatakan man qala anna Muhammadan qad mat Barang siapa yang berkata bahwasanya Muhammad telah meninggal, maka aku akan menghadapinya dengan pedangku. Ya. Aku akan menghadapinya dengan pedangku. Dan sehingga pada saat itu tidak ada seorang pun sahabat yang berani menegur Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lah yang kemudian menegur membacakan satu di antara ayat yang ada dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah SAW hanyalah seorang rasul yang telah didahului oleh beberapa rasul dan kemudian belum mengatakan fa'imada au kutilang kolab apakah kalau dia kemudian mati kalian akan kembali kafir akan kembali murtad maka seandainya ada orang yang murtad maka tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka beliau kemudian Abu Bakar mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan qad mat wa man ya'budullaha huwa hayyun la yamut." Barang siapa yang hendak menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal dan barang siapa yang hendak menyembah Allah maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Maka Umar pun kemudian tersadar dan seakan-akan beliau belum pernah membaca ayat itu padahal Umar bin Khattab adalah seorang yang hafal Al-Qur'an. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau pun memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Rasulullah. Yang Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Umum Muslim, tidaklah Umar ini meniti satu jalan dan kemudian di sana di jalan tersebut ada syaitan melainkan syaitan pasti akan menyingkir dari jalan tersebut karena khaufan min Umar takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu bahwa kejernihan, kecerdasan beliau ini banyak sekali bertepatan dengan syarat Islam, bertepatan dengan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang tadi di dalam hadis tadi riwayat Imam uh, Bukhari Muslim telah kita sampaikan bahwa orang yang paling dicintai oleh Rasul setelah Abu Bakar maka adalah Umar. Ya maka adalah Umar. Dan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini menjadi uh, sebab mulianya agama Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kaum muslimin senantiasa dalam keadaan tertindas, dalam keadaan terhinakan. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala masuk ke dalam agama Islam, maka kemudian kaum muslimin pun merasa memiliki aizah, merasa memiliki kehormatan sehingga dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam, kaum muslimin ketika itu bisa melakukan dan berani melakukan ya, sholat di samping Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Laqad kana fima qablakum minal umam nasun muhaddisuna. Fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu mara." Sungguhnya uh, pada umat-umat terdahulu sebelum kalian ini ada para muhaddisun. Dan seandainya di umat ini ada maka Umarlah yang menjadi uh, orang tersebut. Di mana juga bahasanya Umar ini banyak sekali dalam kesempatan-kesempatan yang ada ya senantiasa bepergian bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Yang Nabi SAW bersabda, Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharstu ana wa Abu Bakar wa Umar. Yang dalam hadis buat Imam Bukhari dan Muslim. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pun kembali bersama Abu Bakar dan Umar. Dan aku pun keluar ya, bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syalbani rahimahullah taala Rasulullah bersabda dari sahabat Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha Allahumma eh, Inna Allah ta'ala al haqqu ala lisani Umar wa qal bihi Sunnah Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-haq kebenaran itu pada lisan dan hati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Ini sebagian bukti bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala memang memiliki kedudukan yang sangat istimewa juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dua orang ini itu Abu Bakar dan Umar ini menjadi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk Abu Bakar dia menjadi mertua karena Ibunda Aisyah dan untuk Umar dia menjadi mertua Rasulullah karena Habsah. Adapun dua sahabat yang lain, Osman dan Ali, maka keduanya menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi dikatakan bahasanya Umar eh, di atas Uhud itu ada dua, ada satu nabi, ada satu siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Siapa ada orang yang mati syahid? Yaitu Umar bin Al-Khattab dan Osman eh, bin Affan. Maka demikian pula tentang Utsman ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Rasulullah. Dia adalah terkenal orang yang sangat pemalu, ya, sebagaimana uh, tatkala Rasulullah sedang ada di dalam kamarnya bersama ibunda Aisyah, dia masuklah di sana Abu Bakar, maka beliau masih tetap dalam kondisinya semula. Masalah Umar pun beliau dalam kondisinya semula dan tatkala Utsman yang hendak masuk maka beliau kemudian menutupkan kainnya di uh, dari apa di atas pahanya. Dan beliau mengatakan sungguhnya akan ada orang yang sangat pemalu dan saya khawatir dia akan malu e, masuk ke sini karena e, apa namanya pahanya Rasulullah terbuka. Maka kemudian beliau pun menutupinya dan Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang memang sangat-sangat pemalu. Dan juga Osman memiliki kedermawanan yang luar biasa. Dan kemudian banyak sekali hadis-hadis yang lain tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib ya, yang dia disamakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana eh, Harun kepada Nabi Musa. Maka Ali dianggap sebagai Harun kepada Nabi Musa. Ya, dia distatuskan ya seperti Harun bagi Abi Musa. Afan bagi Musa alaihissalam. Zubair bin Awam ya dia di hadapan Rasulullah SAW dianggap sebagai pengawal. Yang kedua-duanya ini dan atasnya tadi adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Ja'far bin Abi Talib kamu benar-benar sangat mirip dengan fisikku dan perangiku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, ya orang yang sangat mirip dengan Rasulullah baik fisik ataupun perang ini adalah Ja'far. Bilal bin Rabah, ya salah seorang mantan budak yang diperdengarkan ataupun diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ya tentang bunyi terompahnya yang beliau berjalan di hadapan Rasulullah SAW di surga. Mantan budak dan ternyata dirinya dijamin masuk ke dalam surga. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dia pun memiliki uh, keteguhan yang luar biasa di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. saat bin Mu'ad, ya Ars berkuncang karena wafatnya saat bin Mu'ad. Khalid bin Walid yang merupakan satu di antara pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan sahabat-sahabat yang lain yang memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang secara umum mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat ayat uh, surat at ayat yang ke-100 yang tadi telah kita sampaikan di mana Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan uh, ayat ke-100 dalam surat At-Taubah ini mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa dia ridho kepada orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik oleh karena itu selayaknya bagi kita kaum muslimin yang kita telah menyatakan agama kita adalah agama Islam maka kita pun hendaklah ridho kepada orang-orang yang memang telah mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala itu kalangan para sahabat baik muhajirin ataupun angsornya. Dan oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya siapapun mereka untuk mencela para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mencela para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana penjelasan yang telah kita sampaikan tadi kenapa karena mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu dengan tegas mengatakan khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar summa Umar uh, walau syi'tu sama itu as-salis. Ya sebaik-baik umat ini adalah setelah nabinya itu Abu Bakar, kemudian Umar. Dan kemudian beliau menyebutkan yang lainnya. Dan khairul qurni qarni summal ladina yalunahum summal ladina eh, nayalunahum. Sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang hidup di masaku. Siapakah manusia yang hidup bersama Rasulullah? Itu para sahabat Rasulullah alaihi wassalam ya, sahabat Rasulullah alaihissalam dan uh, mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, maka beliau SAW mengatakan lata subuh ashabi. Ya, lata subuh ashabi. Janganlah kalian mencela, mencaci maki sahabatku. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita seandainya seandainya kalian hendaklah berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas ya infak sebesar gunung Uhud berupa emas maka infak yang kita berikan ini tidaklah bisa menyamai keutamaannya dengan sedekah dan infak yang mereka keluarkan meskipun hanya satu mut. Ya, meskipun hanya satu mut. Ya, satu mut itu adalah uh, dua ataupun segenggam itu dengan cara menggabungkan telapak kanan dan telapak kirinya. Ya segitulah kurang lebih satu mut. Maka emas sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menyamai ya segenggam emas yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan separuhnya pun tidak bisa menyamai. Ya oleh karenanya tidaklah diperkenankan umat ini mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain betapapun ya betapapun kita merasa memiliki kehormatan, kita merasa memiliki kemuliaan, kita merasa memiliki keutamaan, kepandaian dan seterusnya maka kita sesungguhnya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam lebih-lebih lagi adalah orang-orang yang sangat beliau cintai. Maka konsekuensinya kalaulah kemudian kita melihat di dunia ini ada orang-orang yang mencaci maki para sahabat baik melalui media ya, entah mungkin melalui dunia maya ataupun melalui pemberitaan ataupun melalui buku-buku atau bahkan melalui lisan mereka yang mereka berani mencela para sahabat Rasulullah maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang tidak tahu diri dan orang ini berarti orang yang tidak ridho kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu ini adalah orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun uh, untaian perkataan yang indah yang mereka sampaikan, maka hakikatnya itu adalah keburukan yang telah mereka ucapkan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ini baru mencela yang ringan saja tidak boleh apalagi kemudian mencela sampai mengatakan ya Abu Bakar dan Umar adalah tohut. Abu Bakar dan Umar telah keluar dari Islam dan celaan-celaan yang semacamnya maka sungguh ini adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu uh, makom kedudukan antara dirinya dengan mereka para sahabat radhiyallahu Alim ajmain. Dan hakikatnya hakikatnya orang yang berani mencela para sahabat Rasulullah maka berarti dirinya telah berani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Siapakah orang-orang yang paling layak untuk dijadikan sahabatnya? Tentulah orang yang sama. Kalau orang itu baik, dia pasti akan menjadikan sahabat itu adalah orang-orang yang baik. Nah kalau orang yang jahat, maka tidak mungkin sahabatnya adalah orang-orang yang baik, tidak mungkin. Orang yang sukanya mendem, mampuk mampukan, makanya temannya orang-orang yang kayak gitu. Demikian orang-orang yang baik, maka tentulah teman-teman mereka adalah juga orang-orang yang baik. Maka sekali lagi orang yang berani mencela mencaci maki para sahabat, hakikatnya mereka telah berani dan mencela sahabat orang yang memiliki sahabat tersebut yaitu baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya dan bila maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat hina tersebut. Nah, konsekuensinya tatkala kita telah mengetahui tentang kebaikan para sahabat maksudnya mereka adalah orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah dan mereka adalah orang-orang yang langsung mengamalkan pendidikan dari Rasulullah SAW dalam beragama khususnya dan dalam kehidupan yang lain pada umumnya maka mereka adalah orang yang terbaik nah oleh karena itu pula ya, konsekuensi logisnya hendaklah di dalam kita beragama itu meniru bagaimana para sahabat Rasulullah SAW beragama. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, baik dalam <clears throat> masalah-masalah ibadah. Ya. Hendaklah kita meniru mereka dalam masalah muamalah. Ya. Maka kita pun harus meniru mereka Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling utama setelah para nabinya. Ya setelah nabinya itu setelah Rasulullah SAW mereka adalah orang yang paling utama, orang-orang yang paling utama. Maka selayaknya kita kaum muslimin rahimakumullah ya, di dalam kita beragama adalah meniru mereka. Kenapa? Karena manakala di dalam kita beragama tidak meniru mereka pastilah ya akan tersesat ya pastilah akan tersesat yang Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil wa sunnati khulafail mahdina rasyidin. Ikutilah oleh kalian sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mereka adalah al-mahdiin yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian ya sunnah tersebut. Maka dalam hadis ini Rasulullah menyamakan dan membersamakan antara sunnahnya para khulafaur rasyidin dengan sunnahnya Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan addu 'alaiha bukan addu 'alaihima. Jadi kata gantinya cukup satu. Maka gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut ya sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat. Karena Rasulullah telah mengatakan la tajtami ummati fi dhalalatin. Tidak mungkin umatku dimulai dari para sahabat ya akan bersekutu di dalam kesesatan tidak mungkin. Maka apa yang disepakati oleh para sahabat pastilah itu adalah sebuah kebenaran. Ya, sebuah kebenaran. Maka mengikuti para sahabat di dalam beragama ini adalah sebuah kemutlakan, sebuah keniscayaan. Manakala kita di dalam beragama tidak meniru mereka, maka yang terlihat ya tentulah adalah berbagai macam penyimpangan. Ya berbagai macam penyimpangan. Ya sebagaimana yang tadi di awal eh, pertemuan kita sudah kita sampaikan sebagian contohnya. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pesan dimulai dari pesan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita meniru cara mereka beragama. Itu apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan pemimpin mereka, pemimpin para sahabat itu Rasulullah SAW itu telah betul-betul membimbing umatnya kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, sungguh bahasanya engkau telah memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia ya ke jalan yang lurus. Nah, ketika Rasulullah memberikan jalan yang lurus kepada para sahabatnya dan para sahabatnya pun kemudian mempraktekkan apa yang di uh, diberikan oleh baginda Rasulullah dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar dan dengan praktek yang benar. Kenapa? Karena seandainya terjadi kesalahan pada para sahabat tentulah akan dikoreksi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita agar kita diberikan siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya ihdinas siratal mustaqim ya Allah berikanlah kepada kami jalan yang lurus nah siapakah jalan yang lurus itu yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu jalannya orang-orang yang mereka telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para nabi, para suhada dan orang-orang soleh. Ini sebagaimana dalam uh, ayat yang lainnya. Dan di antara para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara para sidik adalah Abu Bakar. Dan di antara Eh, orang-orang uh, yang mati syahid adalah Abu Bakar, eh, Afan adalah Umar dan kemudian Utsman dan para sahabat yang lainnya. Maka itulah yang senantiasa kita minta sehari semalam tatkala kita uh, melakukan sholat minimalnya. Ya. Maka kita membaca ayat ini minimalnya adalah pada saat kita sholat ihdinas suratul mustaqim. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Eh, Kenapa tadi kita katakan bahasanya tatkala kita menyimpang dari cara beragamanya para sahabat, pastilah kita akan menyimpang pula dari jalan yang benar. Karena memang standar kebenaran itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka, Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Ya, demikianlah yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf dan kalaulah ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala Allah ma'alim nabi fauna yanfa'una wanfa'na nabi ma'lam tanah wazidna ilma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu kita kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustaz Abu Salamana Fidahullah Ta'ala pada pembahasan beliau kajian bedah buletin At-Tauhid yang pada kesempatan malam hari ini beliau membahas dengan tema mencintai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, Qadarullah tidak ada pertanyaan yang masuk ke redaksi kami di Radio Muslim Yogyakarta. Untuk itu, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mendengar sedikit kesimpulan yang mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salman. Baik. Fadol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, eh, akan saya sampaikan beberapa contoh kesalahan kita di dalam memahami agama ini. Banyak di antara kita dan hampir semua kita kaum muslimin mengatakan di dalam kita beragama itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kenyataannya kenapa? antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian yang lain banyak yang berbeda dan bahkan perbedaannya ada yang sangat mencolok. Satu di antaranya perbedaan eh, yang sebagiannya memerintahkan jangan buhut, jangan memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Namun sebagiannya memerintahkan justru untuk memberontak. Ya. Kenapa? Karena adanya kesalahan di dalam memahami ayat Al-Qur'an. Satu contoh di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-39 tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah kekufuran dan semua agama hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian kaum muslimin kemudian mempraktekkan ayat ini tanpa melihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in mempraktekkan ayat ini. Maka kemudian serta-merta orang yang hanya berpegang kepada ayat ini tanpa melihat bagaimana uh, para sahabat memahaminya, ya mereka kemudian melakukan berbagai macam aksi. Entah uh, aksi pembunuh diri, ya entah aksi apa namanya uh, mulai menebar kebencian kepada para penguasa dengan orasi-orasinya, ya, menghasut masa, ini yang tampak di hadapan kita. Kenapa? Karena salah memahami eh, di antara firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Tatkala Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba hadim rajalakum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah bapak dari kalian, namun dia adalah Rasulullah dan khatam. Ya, khatam para nabi. Nah, sebagian orang yang mengaku sebagai seorang muslim memahami khotam itu adalah cincin. Padahal uh, sepakat para ulama ahli tafsir, ya sepakat para ulama ahli tafsir menafsirkan khotam itu bukanlah cincin. Akan tapi beliau adalah penutup para nabi, diperkuat dengan hadis yang banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang beliau menyatakan ada enam keutamaan yang Allah berikan kepada diriku yang tidak Allah berikan kepada Nabi sebelumku. Satu di antaranya kata Rasulullah, wa khutima an nabiyun. Dan para Nabi itu ditutup dengan diutusnya diriku. Nah sehingga karena ada sebagian orang yang mengaku sebagai seorang muslim ini menganggap khotam itu maknanya adalah cincinnya para Nabi, maka masih memungkinkan berita ada Nabi baru. Ya, memungkinkan adanya Nabi baru. Maka kemudian orang ini mengeklaim dirinya sebagai nabinya. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, lah Nabi baru setelah Muhammad. Kenapa? Karena khotam di situ maknanya bukanlah penutup para Nabi. Kemudian e, di dalam surat Al-Isra ya di dalam buletin mungkin kalau ada yang membaca di situ ya, dicantumkan pada hari di mana semua manusia dipanggil bersama imam mereka. Dan kemudian di uh, sebutkan itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-24 dan ini salah. Ya, ini salah dan kebetulan karena ini belum ada yang mengoreksi ya saya koreksi yang betul adalah dalam surat Al-Isra ayat ke-71. Ya. Maka imam imam di sini bukanlah imam berupa manusia. Nah, kemudian karena adanya kesalahan di dalam memahami eh, ayat ini akan dipanggil bersama imam mereka maka Kemudian masing-masing kelompok yang ada di dalam kaum muslimin sampai kelompok yang terkecil ya mungkin sampai ke pondok-pondok mereka mengangkat imamnya. Ini harus bersa kita harus punya imam. Gimana kalau kita tidak punya imam di akhirat nanti gimana kita akan linglung tidak tahu siapa yang hendak kita anut. Padahal imam ini sepakat kebanyakan kaum e, mufassirin ya para ulama mufassirin menafsirkannya dengan Alkitab Maknanya adalah kitab catatan amal perbuatan mereka. Dan ini ber, apa namanya di, diperkuat dengan ayat yang lain yang terdapat di dalam surat Yasin. Ya, dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu apapun yang kalian perbuat maka aku simpan, aku catat di dalam imam mubin dalam kitab catatan amal perbuatan. Inilah satu di antara contoh kesalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang sekali lagi saya wasiatkan kepada kita semuanya marilah di dalam kita beragama ini supaya tidak ada perbuatan-perbuatan yang aneh yang celeneh sampai-sampai pun eh, apa namanya orang yang melakukan satu hal yang tidak masuk akal pun yang tidak sepantasnya diyakini oleh seorang yang terdidik oleh orang yang cendikia pun eh, akhirnya diyakininya kenapa? karena jauhnya kita dari uh, memahami agama ini sebagaimana pemahaman dan pengamalan dari kurun yang terbaik, manusia yang terbaik itu kalangan para sahabat Ridwanullah alim Main Mudah-mudahan bermanfaat Sekali lagi banyak salah kurangnya mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sudahi kajian pada malam hari ini dengan kafaratul majlis.